Bismillahirrahmanirrahim La haula wa la quwata illa billah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abdu wa rasuluh Dengan menyebut namamu ya Allah Kami bertawakal kepadamu berikhtiar dengan pernyataan ini Saya bersaksi tiada ilah kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah mutlak Pilihan Allah dan utusan Allah Sebagai rahmatan lil alamin untuk kami para umatnya saya Epi Effendi, manusia biasa yang saya nyatakan saya bersalah karena di satu ceramah saya saya menyatakan Muhammad sebelum diangkat jadi nabi tersesat tapi maksudnya bukan itu kalaupun itu sudah dianggap pernyataan dan sudah publish mohon maaf atas kesalahan saya dengan pernyataan itu kepada seluruh ormas Islam, FPI, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Ulama, Salafus Soleh, atau apapun ormas Islam, atas nama pribadi saya memohon maaf. Semoga ini menjadi sebuah hikmah dan pelajaran bagi siapapun Ifad lisanaka hati-hati dalam melisankan suatu terlebih agama dan dengan kejadian ini saya belajar banyak bahwa saya doif akan ilmu agama maka tolong bimbing saya tuntun saya untuk lebih paripurna lebih bijak lebih arif dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang menjadi tanggung jawab kita semua e, apakah memaafkan saya apakah jemaah yang di sini memaafkan saya Terima kasih semoga ungkapan maafnya menjadi amal soleh dan mampu mengkifarati kesalahan di antara kita semua. Semoga Allah mengampuni seluruh kesalahan, maksiat, dosa apapun itu bentuknya, sengaja tidak disengaja, kecil besar, sadar tidak sadar, semoga Allah mengampuni. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin ya Allah. Ampuni aku yang menzolimi diri dengan kehilapan dan kelalaianku. Kalau engkau tidak ampuni saya, aku termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, perlihatkan bahwa yang benar adalah benar. Berikan tenaga kepada kami untuk kami terus istiqomah dalam kebenaran yang engkau ajarkan kepada Rasulmu dan kami menjadi bagian dari umatnya. Berikan tenaga kepada kami untuk menjauhi yang dolalah atau supaya kami tidak tersesat dan kena percik api neraka. Rabbana dolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. La haula wa la quwata illa billah. Rabbana gfir lana ya Allah ampuni kami warhamna rahmati kami wa taqabbal minna. Terima sekecil apapun pengabdian kami di jalanmu wa najina minan nar jauhkan kami dari percik api neraka wa jannah masukkan kami ke surga Waslih aslih lana sa'nana kullah dan islahkan seluruh persoalan kami untuk Rasul kami yang kami cintai ya Rasul ya Allah sampaikan salam rindu kami kepada Rasul kami Assalamualaikum ya Rasulullah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid itu saja mudah-mudahan semua mafhum dan maklum Semoga saya diberikan umur panjang untuk mengkiparati dosa-dosa saya.